saudara hadis yang ke-25 Al-Hadis Al-Khamis wal Ishrun Hadis yang ke-25 An Abi Dar Telah lewat siapa? Jundub bin An Anna Bahwasanya Manusia dalam hadis Abi Rirah al-Muhajirin Dua orang fuqara dari kalangan muhajirin. Min ashabi Rasulullah SAW dari para sahabat Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW mereka mengatakan kepada Nabi SAW ya Rasulullah wahai Rasulullah Zahaba ahli dusur Ahlu jusur yaitu Ahlu amwal. Mereka yang memiliki banyak harta. Bil ujur. ay bis sawab al-katsir. Dengan pahala yang banyak. Jadi orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak mereka telah mendapatkan pahala banyak juga. Dalam riwayat lain bagaimana? Bin Naim, nah. Dhaba ya eh, al-dusur bidarajat al-ula wal naim al-muqim. Itu derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal yang abadi. Ini terjadi perbedaan antara riwayat Abi Hurairah dan riwayat Abi Dzar. Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka melakukan sholat sebagaimana kita melakukan sholat Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim Riwayat lain Diperhatikan, saya sama sendiri perhatikan Perhatikan, Muhammad perhatikan Dalam riwayat bagaimana? Ya tasaddaqun wa la natasaddaq wa yu'tikun wa la nu'tik. Mereka mampu bersedekah, kita tidak mampu bersedekah. Mereka mampu membebaskan budak, kami tidak mampu membebaskan budak. Qala awalisa qad ja'allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah um, sungguh menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah. Inna bi kulli tasbihah sedekah wa kulli takbirah Sodakoh. wa kulli tahmidah Sodakoh. wa kulli tahlilah Sodakoh. wa lamal ma'ruf Sodakoh. wa nahyil munkar sedekah wa fi butni ahadikum Sodakoh. bahwasanya dalam setiap tasbih itu bisa sedekah. Takbir juga bisa sedekah setiap takbir. Tahmid juga sedekah, tahlil la ilaha sedekah. Memerintahkan kebaikan sedekah, larang kemungkaran sedekah. Hibut di sini adalah bisa diartikan adalah aljima, Bisa diartikan juga al-farj Nah, al-fard. Nasul fard. Jadi kemaluan itu sendiri. Itu bisa sedekah. Kalau ya sallallahu ya tihaduna syahwatahu yakunu lahu ajar. Ya Rasulullah di antara kita mendatangi syahwatnya, itu mendatangi istrinya, itu bisa menjadi sedekah. Dia mendapatkan pahala. Kalau itu melawat doa fil haram alaihi wajz. Bagaimana pendapatmu jika lo kalian meletakkannya, kalian meletakkannya di tempat yang haram, yaitu perzina. Bukankah dia juga menanggung dosa? Kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajar. Demikian pula kalau dia meletakkannya di tempat yang halal itu istri yang sah ataupun budak yang dimiliki maka baginya itu bisa mendapatkan sedekah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini hirsus sahabah, hirsus sahabah ah, ala al khair. Jadi usaha sahabah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di sini dikatakan dengan al-ghibtah walaisal hasad. Dikatakan ini ghibtah bukan hasad. Ghibtah itu menginginkan, seorang menginginkan sebagaimana orang lain tanpa harus menghilangkan kenikmatan orang lain. Jadi misalnya ada fulan yang tiap hari bisa membaca 10 juz. Dan dia menginginkan untuk tiap harinya bisa membaca 10 juz. Inilah hitoh. Seorang bisa sedekah setiap harinya mungkin 10 ribu. Ia pun menginginkan setiap harinya untuk bisa sedekah 10 ribu. Ini namanya hitoh. Adapun kalau seorang melihat saudaranya itu bisa sedekah 10 ribu. Kemudian dia menginginkan untuk bisa sedekah 10 ribu tiap harinya dan menginginkan juga temannya itu bangkrut usahanya sehingga tidak mampu lagi sedekah. Ini namanya hasad. Dia bilang ini hasad. menginginkan hafalan fulan itu lenyap jadi kalau fulan hafalannya jelek itu dia senang. Sehingga dia nanti akan menjadi juara kelas. Ini namanya hasad. Yang demikian tidak diperkenankan. Karena itulah hitam humisk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi lak mereka itu adalah eh, tempatnya dari misk. Jadi, jadi untuk menuangkan khamr ya dari misk yang harum. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan itulah hendaknya mereka itu berlomba-lomba untuk menggapainya, mendapatkannya. Itu mendapatkan surga Allah sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin. Demikian pula Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. lihada fal ya'malil 'amilun. Untuk yang semisal dengan ini, maka hendaknya mereka itu berlomba-lomba dalam beramal. Para sahabat karena melihat orang-orang yang kaya itu banyak bersedekah, maka sahabat yang lainnya juga menginginkan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya orang-orang fukara pun mampu untuk banyak bersedekah. Di antaranya dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, memerintahkan kebaikan, barang kemungkaran. Bahkan juga mendatangi istrinya itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh tidak ketinggalan. Namun dalam riwayat lain bahwasanya mereka juga mengamalkannya. Jadi di samping mereka banyak sedekah, mereka membebaskan budak, mereka juga melakukannya. Rasulullah mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dari situlah akan terjadi perselisihan perselisihan mana yang lebih utama antara orang yang fakir yang bersabar orang yang kaya bersyukur yang fakir bersabar orang kaya yang dermawan yang bersyukur mana yang lebih utama sebagian mengatakan yang fakir yang sabar lebih utama sebagian mengatakan yang kaya yang bersyukur bers Nah, ini yang lebih utama. Sebagaimana hadis Abi Nah, Rasulullah menyebutkan dzalika fadlullah yutihi may yasha. Karena mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan, membaca tasbih, orang-orang kaya pun membaca tasbih, wa tahmid, wa tahlil, wa takbir, merintahkan kebaikan barang kemungkaran. Nah. Jadi para sahabat tatkala mereka memiliki harta benda diletakkannya pada perkara yang baik bukan perkara yang jelek. Di sini ada tanafus berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun berlomba-lomba dalam masalah dunia, para ulama menyatakan di sini adalah mazmum. Sabuk sabuk fi ad-dunya Berlomba-lomba dalam dunia itu tercela. Dalilnya adalah yang pertama hadis Auf bin Malik dari oleh Imam Bukhari Muslim Wallahi ma akhsha 'alaikumul faqr Demi Allah aku tidak khawatir, tidak takut kepada kalian dengan kefakiran. Walakin akhsha antum syata 'alaikum ad-dunya Akan tapi Aku khawatir dengan dibentangkan kalian itu dunia Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha Kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba Fatuhlikakum kama ahlakahum Kama ahlakathum Fatuhlikakum kama ahlakathum Kalian binasa, mereka juga binasa Tapi ini dalil yang pertama berlomba-lomba dalam masalah dunia itu menjadikan kebinasaan, bukan kefakiran yang paling Rasulullah SAW takutkan, tapi yang ditakutkan adalah dengan terbukanya dunia, sehingga manusia terus berlomba-lomba dalam mencari dunia yang mengakibatkan mereka itu binasa. Dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri kalian sudah hafal juga, yang Imam Muslim Inna dunya hulwatun khadirah. Nah, sesungguhnya adalah dunia itu hulwa khadirah. Siapa yang meneruskan? Hah? Ada yang hafal belum? Ada Harith Nah, wa innallaha mustahlikum fiha, mustahlikum fiha. Nah, semuanya Allah telah menjadikan kalian itu khalifah di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala finnati Bani Israel kanat fin nisa. Inna dunya halwatan khadirah wa inna Allah mustahlif mustakhlifukum fiha. juru kaifa ta'malun. Ta Sebenarnya dunia itu adalah hijau, indah. Diperhatikan Hanif, perhatikan Muhammad. Fayang burukai kaifa amalun. Maka Allah akan melihat apa-apa yang kalian lakukan. Takut dunia takut nisa. Hanya kalian <clears throat> takut masalah dunia dan juga masalah wanita terjatuh dalam dunia, terjatuh dalam fitnah wanita fa inna awwal fitnah di Bani Israel kanat fin nisa. Karena yang pertama kali yang menimpa bagi Bani Israel adalah para wanita. Lihat bagaimana Bani Israel membunuh para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, gara-gara wanita. Tuduhan bahwasanya nabi-nabi tersebut berbuat zina dengan para wanita. Ini sangat membinasakan. Adapun umat ini sebagaimana hadis Ka'b bin Iyad rahu Tirmizi, "Inna kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Inna kulli ummatin fitnah. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnah. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta benda. Ini yang paling menjadikan manusia mendapatkan fitnah itu fitnah dunia mungkin dengan dunia dengan itu menimbulkan kesombongan dengan dunia malaikat dirinya dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia banyak orang terjatuh dalam perbuatan maksiat dengan dunia menjadikan mereka berbangga-bangga. Nah, sebenarnya Allah sebutkan in ilamu amat dunia lain bualahu. Nah, sebenarnya dunia adalah permainan sendaguro. Nah, matakathurun mereka turun bil amwali wal aulad. Tafakhurun bainakum. Jadi saling berbangga-banggaan. Dan juga saling berbanyak-banyakan dalam masalah harta benda dan juga anak-anak. Menjadikan bangga dengan harta tersebut. Tapi ini berkaitan dengan tanafus berlomba-lomba dalam masalah dunia itu menjadikan tercela. Sudah kita sebutkan firman Allah yang kalian sudah hafal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan Alhakum menjadikan kalian itu lalai. At-takatsur alhakum berbanyak kan telah menjadikan kalian itu lalai. Hatta zurtumul maqabir sampai kalian itu ziarah kuburan. Nah, itu ziarah dalam waktu yang singkat. Kematian walaupun lama dari zaman Adam sampai nanti yang mulukiam walaupun kelihatannya lama, tapi itu adalah sekedar ziarah namanya panda. Apalagi hidup yang hanya mungkin 65 tahun setelah itu meninggal dunia itu lebih cepat lagi. Rasulullah SAW saat itu memberikan irsyadat petunjuk berkaitan dengan orang-orang fukara bahwasanya mereka itu mampu bersedekah dengan cara yang lain dari sisi yang lainnya itu dengan membaca tasbih Tasbih bunyinya bagaimana Muhammad. perhatikan dan perhatikan jangan tangannya di atas. Dari tadi main-main. Apa bunyi tas, tasbih bagaimana bunyinya? Ah, Abdul Rahman, ini bagaimana? Tasbih. Subhanallah. Anda hari takbir bunyinya bagaimana? Allah Akbar Habib. Tahlil bunyinya bagaimana? Hah? tahlil. Tahlil alhamdulillah. tahlilan Tahlilannya gimana? Apa bunyinya? Eh Ibrahim. Tahlil bunyinya bagaimana tahlil? Ah, ini Ibrahim berikutnya. Tahlilan dulu. ha Eh Hanan. La ilaha illallah. Orang kan la ilaha illallah. Itu orang-orang tahlilan dulu. La ilaha illallah. Tahmid bagaimana Muhammad binnya? Tahmid. Alhamdulillah. Coba diulang tadi. Umar. Tasbih bagaimana? Takbir. Nah, tahlil. Tahmid isti'adzah. Nah, harus ada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> nah, ini harus dihafalkan. Itu semuanya di disebut pembahasan Syekh Abdul Aziz bin Bas itu setiap enam duduknya berdirinya itu senantiasa membaca zikir. Nah, zikir ini apa ini zikir ini? Anda Ibrahim. Nah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Quran, ingat kepada Allah, itu zikir banyak. Ya, beliau senantiasa demikian. Itu semuanya akan bisa melampaui orang kaya. Kalau orang-orang sedekah tidak setiap hari, rata-rata demikian. Tidak sebagaimana Allah bin Sa'd tiap hari sedekah, mereka makan kepada 300 orang tiap hari. Akan tapi rata-rata manusia tidak sedekah kecuali pada hari tertentu. Jadi misalnya ketika Ramadan itu baru bersedekah atau ketika hari Jumat memasukkan uang seribu ke kota amal. Nah, itu hari tertentu. Tapi kalau mereka senantiasa membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil tiap saat itu akan bisa melampaui mereka-mereka yang banyak bersedekah. Dengan itu sekali lagi kalau Syekh Mubil merajihkan orang yang fakir yang sabar itu lebih utama. Kenapa demikian? Karena sedikit sedikit orang yang mampu demikian yang fakir bersabar. Biasanya kalau fakir itu tidak sabar nanti mencuri makanan temannya, mencuri duit temannya, nah, mencuri sepeda tetangga dan seterusnya. Tidak bisa bersabar. Tapi kalau orang kaya yang sodakoh itu banyak. Perkara mudah ya enggak. Punya uang satu juta diinfakan satu juta. Perkara mudah bagi orang kaya. Tapi kalau orang miskin, tetangganya bisa beli bakso, dia hanya nah begini aja. Nah, menerawang ke awan. Nah, sulit untuk bisa bersabar. Nah, Demikian pula al-amr ma'ruf wa nahi munkar. Nah, kita sebutkan tentang al-amr ma'ruf wa nahi munkar memiliki syurut. Nah, beberapa syarat. Siapa menyebutkan syaratnya? Nah, ayakuna aliman. Nah, jadi yang memerintahkan itu mengetahui ini baik atau ini jelek. Ini yang pertamanya harus mengetahui. Jadi yang hendak merintahkan harus tahu ini baik atau ini jelek. Jangan sampai nanti ngajak manusia untuk melakukan bid'ah. Ini mengajak kepada kejelekan. Melarang manusia untuk tidak berjilbab. Nah, ini orang tidak tahu. Orang goblok namanya. Kenapa melarang wanita untuk pakai jilbab? Melarang laki-laki pakai jubah. Dilarang. Eh, ini orang bodoh. Tidak pantas bagi dirinya untuk merintahkan kebaikan, melarang kemungkinan karena dia tidak tahu. Melarang manusia untuk membersihkan jenggotnya. tidak jelas hadisnya orang demikian tadi tidak pantas untuk merintahkan kebaikan, larang kemungkinan karena dia tidak tahu atau mereka tidak mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Mengajak manusia untuk rame-rame memperingati perkara-perkara buta, Nuzul Quran, Islam Mi'raj, proklamasi dan lain sebagainya. Ini juga karena kebodohannya tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Tapi ini syarat yang pertama ayyakuna aliman. Hah, berikutnya. Syarat berikutnya. Hah? Naam. Ayalam Nabi annah mala? Karena halal munkar atau ma'ruf. Ini ya, hampir hampir seimbang. Jadi kalau seorang hendak mengingkari itu, jadi harus kondisinya mengetahui benar. Jangan sampai ketika nanti bulan Ramadan misalnya ada orang yang makan, jadi betul-betul mengetahui yang sebenarnya ini adalah perkara yang mungkar, jadi diingkari. Dan kala ada seorang yang masuk masjid, Rasulullah menegur karena orang tersebut langsung duduk. Selai ya fulan, apakah engkau telah sholat wahai fulan? al sufi mengatakan belum. Alakum fasali ra'atain. Rasulullah mengatakan berdirilah lakukan salat dua rakaat. Dia harus tahu betul orang tersebut dalam kondisi salah atau tidak. Nah, demikian pula orang yang makan di siang hari bulan Ramadan ditanya dulu. Apakah dia ini musafir atau tidak musafir? Kalau dia musafir, maka boleh untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Jangan ini langsung disalahkan, dicaci maki, kamu ini orang muslim, jenggot, namanya jubah, nah, Ramadan tidak puasa lagi. Nah, dimarah-marahi padahal dia sedang apa? Sedang musafir, sedang bepergian. Padahal orang bepergian ada keringanan untuk tidak berpuasa. In kuntum madha ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra jika kalian dalam keadaan sakit atau perjalanan, maka bisa menunaikan di hari yang lain. Nah, Mahfumul kalam. Dan kita sebutkan juga apa yang diucapkan oleh Imam Al-Sawri La yamul ma'ruf ya munkar illa man kana salah khisal. Tidak boleh merintahkan kebaikan barang kemungkinan kecuali memiliki tiga perkara. Pertama harus apa? alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Nah, kemudian apa? Linun bima ya'mur, walinun bima yanha, wa adilun bima ya'mur, wa adilun bima yanha. Alim, kemudian lin, kemudian adil. Harus memiliki tiga perkara ini. Harus berilmu. Yang kedua harus lembut. Yang ketiga harus adil. Nah, ini bagi yang merintahkan kebaikan orang kembali sebagaimana ucapan Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala. akan jelaskan nanti nah pada kesempatan yang akan datang. Tapi ini usahakan dihafalkan ini. Itu usahakan dihafalkan semuanya. Nah. Ini yang belum ditulis untuk tasmiknya ini sekarang orang ke Abdul Wahid jadi tulis ini namanya yang belum tertulis namanya. Untuk setoran satu juz. Nah, jadi semuanya disiapkan satu juz. Nanti begitu lulus pindah juz berikutnya. Lulus juz kedua misalnya pindah lagi juz berikutnya. Pokoknya setiap setoran satu juz. Ya, semakin lama ini semakin sulit. Ya, kecuali kalau yang setelahnya sulit dulu baru yang mudah. Nah. Jadi usahakan nanti jadi berarti dibuat rata-rata itu sebulan itu tambahnya satu juz. Nah, gitu. Bulan satu juz, nanti dalam tempo sekitar enam dua tahun sudah khatam Al-Quran. Nah. Itu targetnya. Jadi jangan jadi pemalas. Jangan sampai setiap setoran pasti tidak lulus. Akhirnya juz puluh itu saja. Sepanjang tahun juz puluh tesnya. Nah. Ini super malas. Nah. طيب له نفسه